khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Doa dan harapan semoga niat langkah dan duduk simpuh kita siang ini di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu wujud syukur dan pengabdian kita kehadiratnya yang pantas mendapatkan keridoannya di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan seluruh sahabatnya termasuk kita yang hadir di siang ini. Mari tidak henti-hentinya kita selalu berupaya diri untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui peningkatan iman dan takwa kita kali ini kita jadikan bahwa setiap pribadi kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu merasakan dan menyadari kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan hamba dengan kholik itu seakan-akan tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Sedetik pun nggak pernah kita merasakan terputus dengan Allah sekejap pun tak pernah merasakan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permintaan yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permasalahan dalam hidup ini yang tidak ada solusinya. Dan tidak ada sedikit pun dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran setiap pribadi kita selalu merasakan dan menyadari kedekatannya dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terputus dengan sesama manusia mungkin masih ada tempat bersembunyi atau berlari. Tapi kalau kita sudah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyadari dan merasakan bahwa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Khawatir kita termasuk kelompok orang-orang yang fasik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 18, 19, 20 Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita. Antara lain dalam surat Al-Asr 19 Allah menegaskan bahwa kita sebagai hamba Allah yang sudah diwanti-wanti dari sejak awal dalam hidup ini dengan Rahman Rahim Allah bahwa setiap kita ini pasti ada di dalam pengawasan Allah. Maka dalam ayat 19 Allah menyatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasik. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga terputus hubungannya dengan Allah yang pada gilirannya Allah menjadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Jangankan mampu memperhatikan orang lain, dirinya sendiri tidak pernah diperhatikan, lupa apa sih sebenarnya? Dari mana berasal, sedang di mana kita ini berada sekarang? Apa tugas kewajiban yang harus dilaksanakan dan kemana akan kembali? Karena terputus hubungan dengan Allah, melupakan Allah, lupa. Nggak jelas sasaran hidupnya, nggak jelas tujuan hidupnya. Naudzubillahi min dalik di ujung ayat ini Allah menegaskan, ulaika humul fasikun. Orang-orang yang seperti itulah adalah orang-orang yang fasik. Kemana tali tempat bergantung, kemana bumi tempat berpijak. Kalau hidup sudah tidak merasakan kedekatan diri dengan Allah hanya sia-sia belaka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit ada tiga kelompok kaitan hamba dengan kholik ini ketika berada di dunia. Yang pertama adalah golongan atau kelompok orang-orang yang sungguh melupakan Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan bahwa dalam setiap sepak terjangnya itu ada campur tangan Allah. Tidak merasakan bahwa dirinya sendiri, jangankan apa yang ada di sekelilingnya, dirinya sendiri tidak merasakan bahwa semua itu adalah berasal dari Allah. Hanya syariat saja ibu bapak yang melahirkan Gitu Terputus dia. Oleh karena terputus hubungan dengan Allah, akhirnya timbullah keangkuhan. Timbullah kesombongan dalam diri. Dan akhirnya lupa. Tidak punya pegangan. Apa yang harus diperbuat? Yang ada adalah keluh kesah, yang ada adalah gelisah, yang ada adalah susah. Hamba-hamba yang terputus hubungan ini tadi adalah hamba-hamba yang fasik. Secara hakikat manusia ini tetap memiliki hubungan dengan Allah. Gak bisa kita memungkiri. Namun secara syariat tadi, karena keangkuhan dirinya, karena kesombongan dirinya, karena ketidakmauan untuk mencermati, mentapakuri apa-apa yang ada di sekelilingnya, sehingga tumbuh keyakinan akan kemahagungan Allah. Maka hamba yang seperti ini. naudzubillah min dalik. Tidak ditolerir lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sedang beristirahat, mata kita istirahat, hidung kita istirahat, seluruh panca indera anggota tubuh kita istirahat. Mari kita renungkan. Ada salah satu anggota tubuh yang tidak pernah istirahat dengan izin Allah. Jantung. Bisa kita bayangkan ketika kita tidur, jantung kita masih berfungsi, masih berdetak. Tapi ketika kita bangun, sudah berhenti. Tentu status kita bukan makhluk hidup lagi. Detak jantung itu secara sederhana saja sudah bisa disimpulkan bahwa dalam hidup ini ada campur tangan Allah dengan kita. Berarti segala aktivitas kita konsekuensinya harus selalu menyandarkan kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang memiliki hubungan tetapi berkala. Pada saat-saat tertentu saja atau pada situasi tertentu saja dia merasakan kedekatan dirinya dengan Allah. Ketika ditimpa musibah dekat dengan Allah. Sakit dekat dengan Allah. Rezeki agak susah dekat dengan Allah. Pangkat dan jabatan tidak pernah maju dekat dengan Allah. Pendek kata segala bentuk keprihatinan menjadikan pribadinya dekat dengan Allah. Namun tak kalah keprihatinan itu berubah menjadi suatu anugerah kebahagiaan. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dicampakkannya persis seperti halnya orang yang berlayar di tengah lautan. Ketika dihempas ombak, gelombang angin nan kencang, mengombang-ambikan kapal itu mau tenggelam dekat dengan Allah, berteriak minta tolong kepada Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah. Begitu pertolongan Allah datang, kapal pun merapat ke dermaga. Berteriak bukan nama Allah yang disanjungkan. Lupa bahwa yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seseorang diuji oleh Allah dengan bentuk-bentuk kenikmatan. Dekat dengan Allah. Hidup mendapatkan kemajuan, mendapatkan kemujuran dekat dengan Allah tapi begitu sedikit saja ditimpa suatu keprihatinan, maka Allah pun dicampakkannya. Ini berarti orang mengenal Allah hanya pada situasi-situasi tertentu saja. Nah, yang kita inginkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini menjadikan kelompok bagi kita yang terbaik adalah hamba-hambanya yang selalu merasakan kedekatan kita, kedekatan Allah dengan kita. Hamba-hamba yang selalu mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya selalu berlanjut. wa wa ala junubihim wa fi khalqis samawati wal ar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban. dalam keadaan apapun ketika dia duduk ketika dia berdiri ketika dia berbaring dalam situasi apapun dimanapun dia berada hatinya selalu bergetar menyebut asma Allah dekat dengan Allah bibirnya selalu basah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencermati apa yang ada di sekelilingnya. nggak pernah dia terputus dalam situasi susah maupun senang, sepahit apapun ujian hidup, tetap merasakan kedekatan Allah dengan kita. Sehingga kita pantas memohon kehadiratnya. Subhanaka fakina antabana. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, Allah pun pasti akan menyelamatkan Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal inilah mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita semuanya dalam mencermati kehidupan seperti sekarang ini. Hidup memang penuh perjuangan. Hidup memang pahit. Hidup memang penuh tantangan. Tapi bagi umat Islam pantang mengenal menyerah. Asal kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kedekatan diri dengannya. Subhanallah. Pasti perlindungan Allah sesuai janjinya akan diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungannya kepada kita sekalian. Hingga harapan kita menjadi kelompok orang-orang yang selalu memiliki hubungan dengannya akan secara terus-menerus selama hayat masih dikandung badan. Dan Allah akan merindukan kita apabila selama di dunia kita juga selalu menjalin hubungan dekat dengannya. Insya Allah. Surga penantian kita juga mendambakan kita semuanya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang memiliki jiwa yang tenang lantaran merasakan kedekatan dirinya dengan dengan aku kata Allah sehingga hatinya selalu mutmainnah hatinya selalu tenang tak pernah merasakan resah susah dan gelisah irji'i ila rabbiki radiyatan marhiyah kemarilah kemarilah aku rindu aku rindu dan semoga engkau sekalian merasakan juga kerinduan denganku Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati silahkan bergabunglah dengan golongan hamba-hambaku yang telah mendapatkan kenikmatan keriduan dariku ini Wadhuli jannati dan masuklah ke dalam surga yang telah disiapkan barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين أما بعد فيا إخواني رحمكم Ayya ikhwani rahimakumullah Usikum wa nafsi Allah wa ta'atihi la'allakum tuflihun Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa anallaha amarakum ba'da abi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa salasabikum ayyuhal mu'minun Qala azza min karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa wa 'alaina bi rahmatika ya amin ya rabbal alamin Allahumma lil wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al minhum wal amwat Allahumma a'izzal islam wal muslim wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin Allahumma ansur fi biladina hada imaman adilan وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم الفي بين قلوب المؤمنين وفرق جمعية الكفر المشركين بإنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma adfa'ana al-gola wal-waba wal-fahsa wal-munkar Wasiyufal mukhtalifata wasadaida wa mihana ma'adhuhara min halmabatan fi Indonesia Min baladina khasa Wa min muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana aghfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna iman wa la taj'al fi amanu rabbana rahim Ibadallah Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allah